ونستهديه ونسترشده أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين الله sebagai biasa berkat بركة dan taufik daripada الله Kita bertemu lagi setelah dua malam kemis. Saya absen karena halangan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini bagaimana pertemuan pada malam-malam sebelumnya membawa manfaat insya Allah. Ma'asyiral muslimin judul dari diktat ke-49 ini adalah eh, bilakah kita menyadari dan mensyukuri nikmat Allah. Kira-kira itulah maksud daripada judul ini. Jadi kalau saudara bertanya, apa sebenarnya hubungan diktat ini, isi diktat ini, yang merupakan petian-petian dari berita-berita yang disebarkan oleh eh, kantor-kantor berita dunia hubungannya apa dengan pengajian saya jawab dengan jelas hubungannya adalah supaya kita syukur kepada Allah. Sebab nikmat Allah jika tidak disyukuri akan dicabut oleh Allah. Kalau tidak dicabut, dihilangkan daya gunanya sama sekali. Karena itu, kita harus mensyukuri nikmat Allah. Dan Islam adalah nikmat yang maha besar setelah nikmat hidup dan nikmat kesehatan tidak ada yang lebih besar daripada Islam yang justru mengatur segala sesuatu kehidupan dan penghidupan manusia di dunia ini dengan dengan Islam kita akan bisa dapat berbuat banyak di dunia ini tetapi karena Islam itu tidak kita miliki sepenuhnya kita miliki cuma nama dan cuma uh, kesayangan kita saja kepada Islam, maka Islam tidak bisa menolong kita. tidak bisa menolong masyarakat kita supaya lebih baik dari masyarakat sekarang ini. Tidak bisa menstarafkan kita dengan kehidupan dunia sekarang ini di bidang-bidang material. Sebab kalau di bidang rohani kita pasti masih lebih unggul, lebih baik dari mereka itu. Memang, saudara-saudara, <clears throat> mengetahui milik sendiri, kemudian membanding-bandingkan dengan yang lain yang ada di tangan orang, maka eh, kita akan lebih paham nilai kita, nilai kita punya. Ada Islam, ada peraturan-peraturan di luar Islam, ada sistem Islam di dalam pembangunan masyarakat. Ada sistem-sistem luar Islam dalam membangun masyarakat. Kalau kita mengadakan perbandingan, maka sudah jelas tidak akan ada yang lebih progresif, lebih permanen, lebih kokoh dan konkret daripada Islam. Sudah jelas karena kita begitu saja belajar sudah mengerti apa itu Islam dan kemana arahnya. Apa ada bisa apa ada suatu undang-undang yang bisa menandingi Islam? Apa ada sesuatu yang bisa menguatkan dirinya lebih daripada Islam? Jelas tidak ada. Karena itu mereka berusaha menyembunyikan Islam. Karena itu mereka berusaha merongrong Islam. Melemparkan sesuatu yang tidak baik ke alamat Islam. Baru-baru ini majalah Tempo membuat satu karangan daripada Mahar Effendi di, ba di Bali. Karangan licik sekali. Kalangan yang tidak bernilai ilmiah sama sekali. Bahkan satu peser pun tidak berharga itu keterangan daripada Mahar Effendi. Yang antara lain agitasi mengatakan tidak ada suatu impian pun yang lebih buruk daripada orang membayangkan orang ulama memimpin negara. Ulama Islam memimpin negara. Ini agitasi, ini harganya picisan. Dimuat oleh Tempo di halaman kedua. Di bawah judul komentar. Waktu hamba Allah ini menulis jawaban, yang kalau saudara bandingkan jawaban saya di bidang ilmiahnya, bukan di bidang dan dalil-dalil kuat ilmiahnya, maka saudara akan menganggap inilah sebenarnya yang pantas dimuat. Tetapi daripada 8 balas Maret saya kirim sampai hari ini tidak dimuat. Sebab mereka tahu kalau ini dimuat akan lumer tulisan Mahar Effendi itu dengan takdir Allah. Begini sifat liciknya kaum Zionis dan antek-antek Zionis yang ada di sini dan subversi asing. Karena itu saudara-saudara dunia sudah membuka, cuma kita belum. Dunia sudah membuka matanya terhadap Islam. Ini contoh-contohnya. Kalau saudara mau kira-kira 100 halaman seperti ini saya petikkan ini dunia punya berita tentang Islam saya bisa ngumpulkan dengan takdir Allah supaya saudara yakin bahwa sudah tidak ada din illa Islam inna dina indallahil Islam supaya saudara yakin tetapi saudara-saudara saya Yakin kita ini yakin orang yang Seperti orang asyik maksyuk, Orang cinta yang tidak memiliki cuma air matanya dok Yakin kita ini yakin sayang Ya betul kasih sayang Kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW Kita sama-sama mengatakan Allahumma salim tetapi untuk mengamalkan satu dua sunnah saja yang lancar yang ajak tidak ada ini sayang ini menyebabkan mereka menerobos celah-celah kita di tengah-tengah perjuangan semacam sekarang ini. Dan saudara mesti mengetahui dengan pasti kaum Zionis dan Yahudi tidak suka dan tidak akan suka kita mempelajari Islam secara mendalam pun juga tidak akan memberi kesempatan untuk ke situ kita ini. Sebab dengan demikian seperlima penduduk dunia ini eh, akan ditempati oleh manusia-manusia yang mengerti betapa itu Islam. Betapa kemurniannya. Betapa kepastian manjurnya apabila dilakukan. Sekarang manusia sudah mencoba aturan sosialisme, gagal. Komunisme, gagal. Liberalisme, gagal apa yang tidak gagal di dunia ini? Kami bersedia mendiskusikan dengan semua orang apa yang tidak gagal. Yang belum mau disuruh main di tengah-tengah gelanggang dunia adalah Islam. Ini sepakat. Timur, barat dan selatan utara tidak mau Islam masuk. difobi dibenci. Karena Yahudi dan Salibi memang membenci pada ini. Tetapi mana umatnya? Seperti saya katakan, kalau Yahudi dan Salibi membenci isi Al-Quran, ini pantas. Tetapi kalau anak kandung surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah yang kita baca tiap hari, anak kandung dari surat Al-Anfal, surat Wadduha, juga membuang itu, ini yang tidak pantas. Tidak pantasnya ini soro, sangat tidak pantas. Jadi segala-galanya adalah inna dina inda Islam. Dan jelaslah Nanti satu waktu ini Islam akan melanda ini dunia, mereka mau atau tidak mau. Dan kita harus percaya sekarang Islam ini yang bergerak adalah Islamnya sendiri. Quran itu sendiri, umatnya belum mau main. Umatnya masih terbulat, terbelenggu oleh dunia dan hukum-hukum dunia. Terbelenggu oleh kekayaan yang kaya, dibelenggu oleh kekayaan. Negara-negara minyak dibelenggu oleh gironya miliaran dolar negara-negara yang miskin dibelenggu oleh kerumitan-kerumitan dalam negerinya dan semuanya belum menoleh kepada Islam tapi ini tidak akan berjalan selamanya begitu saya yakin dan begitu Allah meyakinkan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam <coughs> bahwa agama ini adalah Islam yang pantas diberi kualifikasi agama yang pantas dianut tampar server adalah Islam begini Allah yang berbicara liyudhirahu ala dini kulleh adalah Islam tidak akan ada sesuatu yang bisa mengungkuli seperti dasar-dasar kemasyarakatan dasar-dasar sosialisme ini kalau saudara bandingkan dengan Islam punya landasan yang besar dan konkret Saudara anggap itu tidak ada artinya sama sekali. Sebagai contoh, khutbatul wada, pidato pungkasan seakan-akan Nabi Muhammad SAW waktu itu dia khutbah sambil berpamit untuk tidak ketemu lagi kepada umatnya. Itu namanya khutbah hajatul wada, haji pungkasan, haji terakhir. Nabi berkhutbah dan membuat dasar-dasar konkret daripada masyarakat Islam. Apa beliau kata? Ayuhan nas, inna ilahakum wahid wa inna abakum wahid. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Saudara-saudara ini kalau saudara ambil, saudara preteli di dalam ilmu kemasyarakatan, sosiologi, tidak ada landasan ideal dan muril dan material yang lebih konkret daripada ini. Seperti saudara bikin lapangan terbang yang lebarnya dari sini ke Surabaya. Betonnya itu kira-kira 2 meter ke bawah. Ini landasan ini. Sebab dia bilang Tuhanmu satu dan Bapakmu satu, Adam. Adam dari tanah dan kamu daripada Adam. Ma'asyiral muslimin, dengan demikian, maka paham-paham kebangsaan dan kelas-kelas straight kelas yang dimaksudkan oleh kelas buruh, kelas majikan, kelas ningrat dan tidak ningrat, kelas itu dan kelas ini akan selesai sama sekali. Tidak diusik-usik dan tidak akan timbul. Sebab Tuhanmu satu. Komunis mengatakan kamu adalah satu, kamu kerjaanmu satu, kamu buruh. Itu tok. Tuhanmu siapa? Tidak ada. Bagaimana ini orang bisa bekerja di dunia tanpa ada suatu pimpinan yang mutlak? Seperti pimpinan matahari waktu naik dan turun, mutlak. Tidak bisa, berantakan mesti. Nah ini sekarang berantakan. Paham liberalisme sudah berantakan. Paham zionisme berantakan. Cuma mereka pinter menutup kekurangan-kekurangan dan keberantakan mereka itu. Amerika Serikat ini berantakan, saudara tahu? Saking ahli-ahli ekonomi mereka berusaha menutup-nutup. Sekarang mereka bankingnya antri. Dolarnya merosot turun. Kalau misalnya yen di Jepang turun, pantas sebab orang-orang yang ahli-ahli moneter Jepang tidak tinggi seperti orang kulit putih. Tapi sekarang justru imamnya kulit putih itu dolarnya merosot Kemana ahli-ahli ekonominya? Ayo suruh naik. Tidak bisa, tidak bisa ngatasi. Jadi teori manusia sudah jatuh. Sudah dalam eksamen, dalam ujian, tidak lulus. Mengurus dolar saja tidak bisa. Saudara-saudara, inilah persoalan kita hari ini. Dan semua dunia sekarang dalam keadaan ribut. Nanti sedikit demi sedikit saudara akan mengerti. Saudara-saudara, kalau seperlima penduduk bumi yaitu satu miliar manusia muslim ini diberi kesempatan secukupnya untuk belajar dan untuk menyelami agama Islam, maka kekufuran dan keingkaran kepada Allah serta kemungkaran akan terbasmi dari dunia ini. Dan inilah yang tidak dimaukan oleh siapa dan oleh orang-orang yang dikatakan kaki tangannya setan. Jadi kutipan berita-berita yang ada dalam deksat ini, saudara-saudara, adalah sebenarnya cambuk bagi kita umat Islam yang memfobii Islam. Yang aneh itu orang Islam di Indonesia ini fobi kepada Islam. Apa salahnya Islam? Fobi itu takut. Ah, jangan disebut Islam baik yang berkuasa maupun yang dikuasai takut sama-sama menyebut Islam apa salahnya ini Islam saya rasa tidak ada salah Islam di Indonesia ini Islam malah yang kegebukan dari front ke front di waktu ada penjajahan waktu kolonial Belanda dan antara yang ber, yang memegang senjata dengan yang ulama ini sementara sejarah Indonesia tidak pernah berpisah jadi kalau ada satu waktu abri sengit kepada ulama, ngancam ulama atau sebaliknya ulama musuh sama abri ini mesti ada yang adu domba. Dan ini dua tunggal. Dua-dua mempunyai eksponen. Dua-dua merupakan faktor di Indonesia. Tidak boleh berpisah mereka ini. Saudara lihat ada Diponegoro, ada Kiai ada Sentot, ada Panglima Polim, ada wakil-wakilnya daripada kiai-kiai dan ulama. Jadi ini mestinya loro-loro ning atunggal. Tapi waktu dipecah belah, golongan lain yang untung. Tahu-tahu semua hobi pada Islam, apa salahnya Islam ini? Dan kita tidak boleh ikut-ikutan, saudara-saudara. Inna sama wal batara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu Kita tidak boleh taklik, ada orang benci sama Islam oh Allah iya pokoknya Islam Islaman itu jangan tidak boleh ikut ikutan ini majbul kita sama Allah Subhanahu wa taala jadi saudara-saudara Islam itu selama ini berjalan sendirian Islam itu sendiri berjalan Quran ini berjalan dibaca orang tahu-tahu itu orang tertarik masuk Islam tidak ada mubalengnya masih ada mubalengnya pada takut mubalengnya pada kancingan lawang Mubalagnya diancam, diintimidasi. Kalau banyak bicara di diteror, digarong, dipukul, dan macam-macam. Karena itu, saudara-saudara, di Mesir sekarang ulama sudah itu bungkem. Sebab akan memberi kesempatan kepada orang yang angkara murka ini biar jalan ya tidak lama lagi, bentar lagi dia ke atas risiko seluruh rakyat Mesir. Sebab ulama sudah di, diancam. Ulama harus membenarkan aku rangkul-rangkulan dengan Yahudi. Dia bilang, ya saya Quran kita taruh mana kalau kita mesti membenarkan anda rangkul-rangkulan dengan Yahudi. Quran mengatakan Yahudi adalah lawanmu yang nomor satu. Bagaimana kami bisa membenarkan anda punya ijtihad keblinger ini? Dia bilang satu perkataan. Kamu mesti benarkan atau tembak. Kalau ulama sudah diteror gitu, tidak ada bisa. Padahal Mesir ini mempunyai sejarah yang paling gemilang. Waktu Salahuddin, itu orang dari Mesir. Walaupun dia bukan asli Arab. Dia yang mengusir kaum Salib dari Palestina sampai dikembalikan ke Eropa. Dari Mesir. Persatuan ulama dan umara tapi di mana-mana sekarang di mana-mana ulama dan umara diadu domba. dia domba ada ini orang-orang yang mengadu domba. Kami umat Islam ini insya Allah tidak sebodoh yang dibayangkan oleh pengadu domba saudara Kita juga ini ada sama, ada bakar, ada otak seperti mereka juga. Jadi kita sudah mengerti dari mana yang ini nomor satu sumbernya adalah Yahudisme tengah Ini semuanya nanti akan datang ya diadu domba atau diteror. Dua-duanya tidak menguntungkan Islam dan tidak menguntungkan bangsa, ketempatan ulama dan uh, umara seperti itu. Saudara-saudara, mudah-mudahan kita dengan ini akan terangsang pikiran kita untuk mengaji lebih banyak. Kita lihat apa keistimewaan-keistimewaan Islam. Kalau tidak Allah mengatakan inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Artinya kamu ini sudah sama di sisi Allah. Kewajibanmu, hakmu sama. Tuhanmu satu. Ini persatuan yang mengikat umat Arab yang bagi yang berpecah belah itu menjadi satu kompak. Tidak ada perpecahan lagi hari ini. Tidak mungkin berpecah lagi. Semuanya sudah bersatu. Sebab habis itu sudah tidak ada lagi soal aku dari golongan ini, aku dari golongan itu. Tidak ada golongan. Satu. Jadi Tuhanmu satu. Kamu tidak mau kemana lagi kalau tidak Tuhanmu satu dan ayahmu satu. Kamu mesti membawa satu persatuan. Kalau nasionalisme ala Yahudi, paham nasionalisme yang sekarang tersebar di dunia, ini paham yang oleh Krishna Menon sendiri tahun 63 dikecam. Ini nasionalisme tidak tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk mempersatukan umat manusia. Sebab nasionalisme itu lama-lama akan membawa umat bangsa itu untuk mensuperkan bangsanya di atas bangsa lain. Seperti Jerman pada satu waktu mengatakan bangsa Jerman lebih abdol